Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sakta. Dalam pertemuan yang lalu kita membahas tentang sakta yang wajib dan sekarang kita akan bahas tentang sakta yang jais. Artinya sakta yang boleh. Artinya boleh sakta, boleh tidak. Sakta yang boleh ada pada dua tempat. Yang pertama, sakta antara surat Al-Anfal dan surat At-Taubah. Sakta ini adalah salah satu cara dari tiga cara ya dalam membaca akhir dari surat Al-Anfal dan awal dari surat At-Taubah. Jadi ketika kita membaca akhir dari surat Al-Anfal dan memasuki surat At-Taubah itu ada tiga cara. Bisa sakta, bisa wasol dan bisa kotak. Ya. Maksud bisa bisa eh, wasol itu menyambung seperti begini. Inna Innallaha bikulli syai'in alimun min Allah wa rasulih. Ini cara menyambung. Artinya wasal. Yang kedua, kotok. Kotok ini berhenti wakaf dan kita ambil napas. Ya, contohnya Innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti di sini dan ngambil nafas. Ini akhir daripada surat Al-Anfal. Kemudian kita mulai surat At-Taubah. Bara'atum minallahi wa rasulih. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah sakta. Artinya kita sambung kemudian berhenti di alim, kemudian tidak mengambil nafas, kemudian kita lanjutkan. Artinya wakaf tanpa mengambil nafas. Contoh Inna Allah bi kulli shayin alim Bara'atun min Allah Allahi wa rasulih. Tadi berhentinya tidak ngambil nafas. Itu namanya sakta. Kemudian sakta jais yang kedua itu ada dalam al haqqa ayat yang ke-28 nyambung ke 29. Ya. Ini ada sakta namanya sakta jais. Ma هلك عني سلطانية Ini saja yang bisa kami bahas mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.